نعم ماذا أخذنا أيضا يا أحمد نعم نعم وماذا أيضا ماذا أخذنا أيضا يا عبد الله نعم كنيته أبو حفص طيب هل من باقي نعم يا هاني أيوة أيوة نعم نعم وبيت القدس أيوة هنا بالبلدة البلدة اسمها بيت القدس أيوة بيت المقدس طيب نعم هل أخذنا شيوخه أخذنا طيب نقرأ إن شاء الله قال الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى شيوخه شيوخ من يا عبد الله يا عبد الرحمن نعم شيوخ ابن الملقن لقد مكنت الرحلة لابن الملقن لقاء العلماء والحفاظ في تلك الأمصار والأقطار فقرأ عليهم واستفاد منهم وأجيز فمن شيوخه الحافظ العلائي وابن سيد الناس وتقي الدين السبكي ومغلطاي والعز ابن جماعة والقطب الحلبي وأجاز له الحافظ المزي وجمال الدين الأسنوي وأبي حيان أو أبو حيان الغرناطي والبرهان الرشيدي وغيرهم كثير جدا فهذه التلمذة على أمثال هؤلاء الأفذاذ من العلماء أثرت في شخصية ابن الملقن العلمية في فنون شتى كالنحو والقراءات والحديث والفقه وأصوله وغيرها من الفنون لذا تقلد المناصب العديدة كالقضاء والتعليم وغيرها نعم شيوخه شيوخ ابن الملقن رحمه الله تعالى شيوخ جمع dari syekh Apa arti dari syuyukh? Ya Ahmad. Syuyukh apa artinya? Naam. Guru-guru beliau. Naam. لقد مكنت الرحلة لابن الملكن لقاء العلماء والحفاظ لقد مكنت الرحلة sungguh Ar-rihlah, yakni perjalanan untuk menuntut ilmu. Makkanat telah memudahkan bagi Ibn al-Mulakin liqa al-ulama. Memudahkan bagi Ibnu Mulakin bertemu dengan para ulama. Wal huffadhi dan bertemu dengan para huffadh al hadis. Fi tilkal amsar. Al-amsar jama' dari Misr. bisa berarti negeri, bisa berarti kota. Wal aktor, aktor jamak dari kotor. Yang berarti daerah. Faqara'a alaihim. Maka Ibnul Mulakin rahimahullah qara'a alaihim membaca kepada mereka. Artinya belajar kepada para ulama dan hufad yang ada di negeri-negeri tersebut. Wastafada minhum dan beristifadah menimba faidah dari mereka. Wa ujiza dan mendapatkan ijazah. Ijazah yang dimaksud di sini adalah suatu rekomendasi dari seorang syekh untuk menyampaikan atau meriwayatkan ilmu yang ia pelajari dari syekh tersebut. Suatu rekomendasi dari seorang syekh kepada muridnya untuk menyampaikan atau meriwayatkan apa yang sang murid pelajari dari syekh tersebut. Baik itu berkaitan dengan hadis atau selainnya. Namun bisa juga eh, ijazah lebih sederhana dari itu. Ketika seorang murid diberi rekomendasi oleh syekh untuk meriwayatkan darinya seperti menyatakan laka antarwiya anni al-kutub as-sittah ajaztu laka, aku telah berikan ijazah kepadamu, aku telah berikan rekomendasi, aku telah berikan izin kepadamu untuk meriwayatkan dariku Al-Kutub Sittah. Enam kitab hadis yang ternama. As-Sahihain dan As-Sunan Al-Arba'ah. As-Sahihain. Apa As-Sahihain ya Umam? Sahih Bukhari dan wa Muslim wa Sunan Al-Arba'ah. Sunan Nabi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasai. Maka si murid tersebut mempunyai hak untuk meriwayatkan al qudubus Sittah dari gurunya tadi. Walaupun satu persatu hadisnya belum ia baca atau belum ia dengar, dari syekh tersebut. Ini makna ijazah secara lebih sederhana. Nah, dan ini termasuk salah satu dari turukut tahammul, cara untuk mendapatkan hadis dari seorang syekh. Insyaallah uh, nanti akan kita pelajari bab khusus ketika kita masuk pada pembahasan uh, turukut tahammul. Baik, idan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullahu taala di dalam perjalanan menuntut ilmu datang uh, eh, rehlah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka dengan rehlah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada beliau untuk berjumpa dengan para ulama. Dan ini di antara fawaid ar-rihlah fi talabil hadith Di antara fawaid ar-rihlah fi talabil hadith adalah liqa al-ulama wal masyayikh dibanding ketika seorang hanya berkutat di daerahnya saja, tidak melakukan rehlah. Nah, seorang yang melakukan rehlah fi talabil ilm, maka akan lebih dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan sekian para ulama. Apalagi rehlah tersebut dilakukan dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Di negeri tertentu, dia telah berjumpa dengan sekian ulama yang berizin, yang mumpuni dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian setelah selesai pergi ke daerah yang lainnya, juga bertemu dengan para ulama di daerah tersebut, menimba ilmu dari mereka. Demikianlah Al-Imam Ibn Al-Mulakkan rahimahullahu ta'ala. Rehlah fi talabil ilm yang beliau tempuh benar-benar menjadi wasilah untuk bisa bertemu dengan para ulama dan hufad sehingga dengan pertemuan beliau dengan para ulama, dengan para hafaz mendapatkan kesempatan untuk qara'a alaihim. Untuk membacakan sesuatu kepada mereka. Dan perlu diketahui di antara turukut tahammul, di antara cara untuk mendapatkan ilmu baik itu hadis atau selain hadis dengan membacakan kitab tertentu kepada syekhnya. Syekh e, mendengar sedangkan muridnya membaca. Membaca kitab tertentu misalnya dibacakan. Dibaca bukan Naam bukan dalam rangka untuk mengajari syekhnya tetapi untuk supaya diketahui mana yang salah ketika dia membaca. Kemudian setelah itu terkadang Syekh menerangkan apa yang dibaca oleh muridnya tadi. Sebagaimana pula di antara turukut tahammul, cara untuk mendapatkan ilmu, murid mendengar, syekh menyampaikan. Kalau di masa kita ini kebanyakannya adalah Cara yang kedua, murid mendengar, guru menyampaikan. Nah, walaupun di masa-masa di masa yang lampau juga cara yang seperti ini eh, juga dominan yang diistilahkan dengan majelis as-sama atau majelis imla yang aktif di sini adalah syekhnya. Sedangkan cara yang lain seperti yang disebutkan di sini adalah seorang murid membacakan kepada syekhnya. Yang kalau di masa-masa kita ini kebanyakannya adalah e, Al-Quran. Murid membacakan kepada gurunya, gurunya mendengarkan dan mengkoreksi mana yang salah. Nah, yang ini istilahkan juga dengan al-arb. Ain ra bad, al-arb. Murid menyampaikan kepada Syekh Naam dan Syekh kemudian memberikan koreksian atau ta'liq terhadap apa yang dibaca oleh si murid tadi. Nah, Imam Ibnul Mulakin rahimahullah lakukan ini. Qara'a alaihim. Ala al-ulama wal-hufad yang beliau temui di beberapa negeri tersebut wastafada minhum dan juga istifadah dari mereka ulum sekian ilmu wa ujiza dan mendapatkan ijazah ijazah sebagaimana yang tadi telah uh, disebutkan famin syuyukhihi maka di antara guru Al-Imam Ibn Al-Mulakin rahimahullah adalah Al-Hafidh Al-Ala'i rahimahullah وابن سيد الناس وتقي الدين السبكي ومغلطاي salah seorang ulama hadis Wal-Iz ibn Jama'ah Al-Iz ini singkatan Izzuddin ibnu Jama'ah Wal-Qutb الحلبي وأجاز له الحافظ المزي الحافظ المزي رحمه الله memberikan ijazah kepada beliau kepada Imam Ibn Mulakin rahimahullahu taala wa Jamaluddin Al-Asnawi di antara syuyukhnya juga Jamaluddin Al-Asnawi Abu Hayyan Al-Gharnati wal Burhan yakni Burhanuddin al rashidi wa ghairuhum kathirun jiddan dan selain mereka kathirun jiddan banyak sekali jumlahnya. Nah ini di antara beberapa nama dari syuyukh Ibn al-Mulaqin rahimahullah taala. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ada iskal? Nah, Umam. شيوخ مشايخ سما نعم شيوخ مشايخ مشائخ سما نعم. طيب فهذه التلمذة على أمثال هؤلاء الأفذاذ من العلماء فهذه تلمذة مكان proses belajar. Ini ala amthali haula'il afdhad terhadap atau dari orang-orang semisal mereka al-afdhad al-afdhad jamak dari al-fadh yaitu orang-orang yang terkemuka minal ulama dari kalangan para ulama tersebut atharat fi syakhsiyat ibn al-mulaqqin al-ilmiyati atharat berbekas berpengaruh fi syakhsiyati Ibn al-Mulakin terhadap syaksiyah kepribadian Ibn al-Mulakin al-ilmiyah. Jadi cara mengartikannya berpengaruh atau berbekas terhadap kepribadian keilmuan Ibn al-Mulakin. Fi fununin syatta di berbagai disiplin ilmu kan nahwi seperti ilmu nahwu wal qiraat, ilmu qiraat terkait dengan Al-Qur'an wal hadis, ilmu hadis wal fiqh, ilmu fiqh wa usulihi dan usul al-fiqh wa ghairiha min al-funun dan selainnya dari berbagai disiplin ilmu dalam agama ini. Nah, Kita bisa bayangkan ketika seseorang berguru dari sekian banyak syuyuh yang terkemuka. Sebagiannya ahli di bidang qiraah, sebagiannya ahli di bidang nahu, sebagiannya ahli di bidang hadis, sebagiannya ahli di bidang tarikh. Naam, sebagiannya ahli di bidang fikih, maka tentu al-hasilah keilmuan yang didapat dari para syuyuh tersebut juga banyak. Di samping banyak, karena ilmu ini didapatkan dari para ahlinya, maka tentu ilmu yang didapatkan pun termasuk ilmu yang telah terseleksi dari sisi kebenarannya ataupun kematangannya. Nah, demikianlah kondisi Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullah. Beliau menimba ilmu tidak dari sembarangan orang. Akan tetapi datang belajar kepada para masyayikh yang terkenal di masa itu. Terkenal akan keilmuannya, terkenal akan akhlaknya, terkenal akan uh, uh, keahliannya di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, berguru dari mereka benar-benar berpengaruh sekali bagi kepribadian Ibnul Mulakin dalam hal keilmuannya. beliau menguasai ilmu nahu, menguasai ilmu al-qiraat, menguasai ilmu hadis, fikih, usul fikih dan yang lainnya. Liza, oleh karena itu, taqallada beliau menjabat al-manasiba al adidatah al-manasiba jabatan-jabatan kedudukan-kedudukan al-adidada al-adidata yang banyak kal qada'i seperti al qada kedudukan di bidang eh, dalam hal qada sebagai qadhi beliau sebagai hakim wa ta'lim dan juga eh, di bidang pengajaran ilmu wa ghairiha dan selainnya. Ala kulli hal dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya Al-Imam Ibnu Al-Mulakin rahimahullah mempunyai syuyukh yang banyak dan para guru atau syuyukh Ibnu Mulakin tersebut adalah para ulama yang terkemuka. Sehingga tidak mengherankan bila beliau pun kemudian banyak menguasai berbagai disiplin ilmu. Baik. Sampai di sini ada yang belum difahami. نعم تلامذته تلامذته طلابه مرد مرد beliau رجل جمع مثل هذا الجمع وأخذ عن علماء عصره ومصره حري أن يرتحل إليه ويطلب العلم بين يديه وكان الأمر كذلك فقد ذاع صيته وانتشر خبره فطلبه الطلاب وأتوه ليأخذوا عنه ويتتلمذوا عليه واستفاد منهم كثير بل صار أكثرهم أئمة يشار إليهم بالبنان Naam, rajulun seorang yang jama'a mithla hadzal jam'i yang telah mengumpulkan ilmu mithla hadzal jam'i seperti pengumpulan ilmu yang telah kita ketahui tadi berihla dari satu negeri ke negeri yang lain, menimba dari satu ulama ke ulama yang lain, tentunya ilmu hasilah yang beliau dapatkan cukup banyak. Nah, seorang yang telah mendapatkan ilmu yang demikian banyak ini wa akhadha an ulama'i asrihi wa misrihi dan telah mengambil menimba ilmu dari para ulama asrihi di masanya wa misrihi dan di negerinya ini sebagai takkid sebagai penegasan bahwa Imam Ibnu Mulakan rahimahullah yang mempelajari banyak ilmu yang ilmu tersebut diambil dari para ulama terkemuka di masa itu, di masa itu dan di negeri-negeri kaum muslimin. Hariyun tahala ilaihi. Hariyun sudah sepantasnya tahala ilaihi untuk tahala ilaihi untuk didatangi. Nah Sudah sepantasnya untuk didatangi dalam rangka belajar kepada beliau. Wa yutlabul ilmu baina yadayhi dan ditimba ilmu baina yadaihi. Baina yadaihi maksudnya adalah dari beliau, dari Ibnu Mulakin rahimahullah. Wa kana al-amru kadzalika dan ternyata memang seperti itu keadaannya. Karena secara teori seorang yang belajar dari sekian para ulama terkemuka dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Terlebih para ulama tersebut adalah para ulama terkemuka di masa itu. Tentu ilmu yang didapatkan pun banyak. Nah, orang yang seperti ini telah mengumpulkan sekian banyak ilmu dari sekian banyak para ulama ketika telah menjadi seorang alim sepatutnya, sepantasnya untuk kemudian didatangi oleh para talabatul ilm menimba ilmu darinya. Nah, demikianlah kondisi Al-Imam Ibnu Mulakin rahimahullahu taala. Faqad dha'a wa intashara khabaruhu. Maka sungguh telah dha'a, telah tersebar situhu ke ketenarannya wantashara khabaruhu dan juga telah tersebar beritanya berita tentang Ibnu Mulakin ini bahwa dia adalah seorang yang seorang alim, seorang berilmu yang belajar dari para masyayikh, para syuyuh kibar di masa itu. Naam. Fatalabahu at-tullabu. Maka at-tullab, talabatul ilm mereka berdatangan ke Al-Imam Ibn Mulakin rahimahullah dalam rangka untuk talab, dalam rangka untuk mencari ilmu dari beliau, untuk belajar dari beliau. Wa atauhu dan benar mereka mendatangi Al-Imam Ibn Mulakin rahimahullah taala. Di mana didatanginya? Naam Abdullah. Di mana? Di mana mereka mendatangi Ibnu Mulakin? Di majelis, betul. Majelisnya di mana? Di kota apa? Atau negeri mana? Andalus. Beliau masa kecilnya di Andalus, tapi setelah itu pindah di mana? Pindah ke Maghrib? Naam. Naam Abdullah. Albanan, La. Ini ada pertanyaan ini. Para murid mendatangi Ibnu Mulakin di mana? Ya? Albanan, banan ini apa? Nama tempat. Mana sebutan Albanan di sini? yusyaru ilaihim bil banan? Bukan. Itu satu istilah. Al banan itu jari jemari. Yusyaru ilaihim bil banan maksudnya diajungi jempol. <laughs> Jadi bukan nama daerah ini. <laughs> Nah, di Mesir, di Mesir kita tahu dari nasyatuhu. Nah. Baik, di Mesir. Beliau kemudian tarak di, di di Mesir dan menjadi syekh besar di Mesir di, di masanya. Nah, para murid berdatangan di tempat Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullahu taala untuk menimba ilmu dari beliau. Liya'khudhu anhu. Nah, ini untuk mengambil ilmu anhu dari beliau, dari Al-Imam Ibnul Mulakin. Wa yatatalmadhu alaihi dan menjadi murid kepada beliau, kepada Ibnul Mulakin rahimahullah. Wastafada minhum kathirun. Wastafada minhum dan benar telah banyak mengambil faidah minhum di antara mereka wastafada minhum kathirun dan telah banyak uh, wastafada minhum kathirun dan banyak dari mereka dari para falada minhum kembali kepada tulab yang istafada dari Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullah. Jadi para murid tentu murid yang berdatangan itu tidak semuanya menjadi syuyuh. Nah, di mana-mana yang namanya orang belajar, tidak semuanya menjadi syuyuh. Nah, antum bisa pelajar bisa eh, lihat. Nah, karena itu pertama taufik min Allah, kemudian yang kedua kesungguhan serta kesabaran di dalam talabul ilm masing-masing berbeda-beda. Nah, seorang yang mendapatkan taufik dari Allah kemudian dia bersungguh-sungguh dan bersabar dalam menuntut ilmu, maka di kemudian hari yang akan menonjol di antara kawan-kawannya. Dari sekian puluh orang, sekian ratus orang, kalau semuanya menjadi syuyuh maka luar biasa. Dan itu jarang biasanya akan muncul dari mereka yang e, sebagai syuyuh. Nah, yang menonjol. Nah, sama seperti seorang mengayak pasir. Pasir diayakan ambil dua sekop. Keluarnya tidak dua sekop. Yang tersaring sekian, yang sisa-sisanya dibuang sekian. Demikian juga ketika majmuah menuntut ilmu, maka sebagian Allah berikan taufik untuk menjadi orang-orang yang terdepan dalam hal ilmu, ada sebahagiannya di bawah mereka. Nah, di antara murid-murid yang belajar dari Ibnu Mulakim rahimahullah, kathirum minhum, kebanyakan dari mereka bisa mengambil faidah dari Ibnu Mulakim rahimahullah. Wastafada minhum kathirun Naam, wastafada minhum kathirun. Minhum kembalinya kepada Abdullah. Jadi banyak dari para tulab yang mereka itu bisa mengambil faidah dari Ibnul Mulakin rahimahullah. Bal soro aktharuhum bahkan kebanyakan dari mereka menjadi a'immatan. Menjadi para imam. A'immah jamak dari imam Imam itu secara bahasa artinya mukaddam, seorang yang di depan. Maka dari itu yang memimpin sholat disebut imam kenapa? Karena dia letaknya di depan. Nah, nah yang dimaksud imam di sini adalah fiddin. Orang-orang yang e, terkemuka Naam dalam urusan agama ini yusharu ilaihim bilbanan yang diacungi jempol tadi itu. Nah. Artinya yang diakui. Siapakah mereka? Faminhum maka di antara mereka adalah Al-Hafidh, Al-Allamah, Al-Thiqah, Al-Bahr, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Naam, di antara mereka adalah Al-Hafidh Al-Allamah Bitashdidillam. lam. Lamnya bertasydid yang merupakan sirah mubalaghah dari al-alim. Kalau alim, orang yang berilmu. Allamah, lebih dari itu. nam. as apa arti dari as Muslim? as Yang terpercaya. nam. Al-bahr, apa maksudnya al-bahr? Abdullah, al-bahr apa artinya? Ya? Ya, dalam ilmunya. Nah, bahar arti asalnya adalah lautan. Lautan itu uh, sering dijadikan istiarah untuk kata pinjam sesuatu yang yang dalam karena lautan itu dalam. Jarang lautan yang cuma Eh, dua tiga meter, hampir tidak ada. Lautan itu ya dalam, apalagi bagian tengahnya. Nah, seorang ketika dijuluki al-bahr, maksudnya adalah orang yang dalam ilmunya. Yaitu Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Nah, yang dikenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Hajar di sini nama orang, bukan batu. Nah, nama orang Hajar. Bukan Ibnu Hajar anak batu. <laughs> bukan. Ada <laughs> ada talib sini dulu Ahmad Ibnu Hajar. Ahmad anak batu. <laughs> Asalnya dari batu. nah. Maka di sini Hajar adalah nama orang. al hafiz Al-Allama, Al-Thiqah, Al-Bahr, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Naam, Al-Hafidh Ibnu Hajar yang ma'ruf, naam. Al-Asqalani. Asqalan ini nisbah kepada tempat Asqalan yang ada di Filistin. Tempat asal kakek-kakeknya. Adapun Ibnu Hajar sendiri Misri, lahir di Mesir, dibesarkan di Mesir. Naam. والحافظ المتقن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين أبو زرعة العراقي والحافظ المتقن Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Husain Abu Zur'ah Al-Iraqi. Naam. Abu Zur'ah Al-Iraqi, beliau dikenal dengan Abu Zur'ah Al-Iraqi. Ini putra dari Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah. Putra dari Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah. والإمام الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل برهان الدين الطرابلسي المعروف بسبت ابن العجمي سبت ابن العجمي الإمام الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل Burhanuddin At-Tarablusi yang dikenal dengan sebutannya Sibt Ibn al-Ajami. Karya tulis-karya tulis beliau sering sebutkan itu, Sibt Ibn al-Ajami. Wal Ahmad bin Nasrillah bin Ahmad At-Tustari wa ghairuhum jammun ghafirun. Dan selain mereka, selain yang disebutkan di sini, jammun ghafirun. Jumlah yang banyak. Artinya telah banyak lahir dari madrasah Ibnul Mulakin rahimahullah para ulama besar di masa itu. Para ulama yang terkenal akan keilmuannya. Nah. Sampai di sini ada yang belum difahami? Bin Abdul Rahim. Ayu Abahal ya. Yang lainnya Abdurrahim juga apa Abdurrahman? Ya? Oh gitu. Iya iya iya. Naam, Sahih Abdurrahim. Iya. Nah, Al-Imam Al-Iraqi Abdurrahim namanya.